है रिस्की वजह हनान बचा and uh, al Nah, Ibrahim. Ayatul Salam. eh baru baca Selama, Sulama Ayo Bed baca ah, Dari Magetan Baca Ayah eh, Nas baca Anas Besar ndak hafal gimana Eh baca Pencoklat Tidak hafal Khalid mana Khalid? Eh baca. Ayo Umar Kalimantan. Haris baca terahman Ayat belakang Baik kopiah warna Nah, hafal diri reksi Reksi Eh Muhammad Mati mana? Eh baca. Belakang. Eh Hamzah. Nah, eh, dari ngancar dua. Berdiri, berdiri. Eh yang kopiah baju coklat Hadis yang pendek harus dihafalkan, yang pendek dihafalkan. Sudah dibaca sampai berdiri hmm, Diambil bukunya Yang belum menghafal coba berdiri Yang belum menghafal Ada lagi enggak? Nah, ini hafal benda ini Enggak hafal berdiri kan Enggak hafal berdiri Kita sebutkan kemarin apa itu adil? al adil Eh apa itu adil? Eh Ridho Wad'u syai' fi maudihi Hal yalzam atasawi fil adl? Tidak eh, Syekh hal yalzam tasawi apakah harus sama adil itu harus sama apa satu-satu apa boleh dua satu Inda azan eh, eh Zulfa eh Nukman apa hadisnya ada ini? Apakah harus sama? Baru kemarin eh hukuman harus sama imam. Layan sama tasawi. Masalah warisan misalnya. Apakah harus sama? Perempuan dapat satu hektar, laki-laki satu hektar, atau bagaimana? Anda Hanan. Kalau perempuan dapat satu hektar, laki-laki dapat berapa? Dua hektar. Udah dengarkan, udah dengarkan. Ambil berdiri. Harus semangat. Ereksi nah, tidak ada nih. Ya, hafalkan. Anda hafal berdiri. Hafal pada hafal. Yang pendek itu harus hafal Dalil yang menunjukkan perintah berlaku adil. Anda muiz. Sayyid dalam surah Al-Hujurat Fa'idah Sufyan Dalilun akhir Al-Fa' Sotak Ayatilu eh, Wa akrab li taqwa Ayul Akhir Anda berbaik Dalil yang lainnya Dalil yang lainnya ada yang menyebutkan kunu kawami nabil qist. Nah, eh. Wa rajul fi dabatihi wa tahmiluhu 'alaiha. Jadi engkau bantu seorang untuk menaiki menaiki kendaraannya. Itu artinya demikian. Jadi biar orang tersebut bisa naik kendaraan yang hendak ditungganginya. Yang demikian juga sedekah. Atau terfa'lahu 'alaiha mata'a sedekah. Demikian pula engkau mengangkat barangnya atau perhiasannya. Ini juga sebagai sedekah. Dan ini masuk dalam at-ta'awun al-birri wat-taqwa wa ta'awanu al birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan telah mengulas dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dilihat nanti dalam surah Al-Maidah 2. Dari manusia demikian keadaannya. Adanya ta'awun tidak bisa hidup sendiri. Kalian amati masalah pakaian. Apa kalian bisa membuat pakaian sendiri? Bentuk demikian ini bentuknya pakaian. Nah, tidak bisa. Kita tidak bisa. Di sini tidak ada <clears throat> nah, mesin khusus untuk bisa membuat pakaian. Demikian pula dalam buku tulis misalnya. Apakah bisa membuat buku tulis sendiri? Anda bisa. Bangun rumah juga demikian. Bagaimana caranya nanti mengangkat barang yang berat? Itu dengan ta'awun dalam segala permasalahan. Masalah lampu, dan amati semua permasalahan kita membutuhkan orang lain dalam semua permasalahan yang matanya rabun butuh kacamata. Kita tidak mampu membuat kacamata sendiri. Masalah pulpen juga begitu. Nah, keramik juga tidak bisa membuat sendiri. Coba sekarang yang telah kita buat ini apa coba kalau kita pikir? Hah? Yang telah kita buat kalau begitu apa? Kalau kita sudah mencetuskan suatu yang memberikan manfaat kepada orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain. Meja ini aja dibuatkan. Nah, walaupun beli ya enggak. Kursi juga demikian, mikrofon, ya, listrik, kemudian radio dan sebagainya. Tidak mampu membuat sendiri. Masalah imamah, kancing baju, saya Muhammad Sekarang ini dibuat Muhammad apa sudah sekarang? Pernah membuat apa sekarang? Kalau membuat pesawat-pesawat dari kertas itu, itu tidak laku. <laughs> ya, tidak laku. Kelereng pun juga buatan orang lain. Kalau semua usaha ini tadi diniatkan beribadah kepada Allah SWT, itu akan menjadi sedekah untuk dirinya. Wal kalimat taibah sodakoh Dan kalimat yang baik itu sodakoh dan ini meliputi <clears throat> baik itu syafaat seperti firman Allah, "Man yasfa syafa'atan ikullahu nasibu minha wa man yasfa syafa'atan sayyatai yakullahu kiflu minha." Para siapa yang memberikan syafaat dari syafaat yang baik maka baginya itu bagian pahala. Dan barang siapa memberikan syafaat dari syafaat yang jelek, maka baginya juga memikul dosa. Ini di antara kalimat yang baik memberikan syafaat. Kalimat yang baik juga zikir kepada Allah secara umum membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, membaca Al-Qur'an. Nah, ini termasuk kalimat yang baik ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu salihu yarfau. Kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang baik demikian pula amalan yang saleh dinaikkan di sisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengucapkan salam kepada yang lainnya atau tutur sapa tutur sapa yang baik kepada yang lain tutur kata yang baik kepada yang lain. Nah, ini juga termasuk kalimat yang baik. Demikian pula berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlam mimman da'a Allah wa 'amila shaliha." Dan siapakah yang lebih baik dari ucapannya daripada yang menyeru jalan Allah dan beramal saleh? Di sini ucapan adalah kalimat yang baik ketika menyeru di jalan Allah, mengajak kebaikan dan juga melarang kemungkaran. Ucapan yang baik juga dengan kedua kalimat syahadat. Nah, ini masuk dalam ucapan yang baik. Menjawab salam. Apalagi di antara ucapan yang baik meninggalkan ghibah dan namimah termasuk yang menjadi penyebab masuk neraka Allah wa amal akhar fakana yamshi bin namimah adapun yang lain kesana kemari namimah apa itu namimah ada afan Baik. Nakul kalam liqasdil isad menukilkan pembicaraan dengan tujuan untuk merusak bahkan terkadang dengan diam itu merupakan kebaikan tersendiri falyakul khairan aw liyasmut berkata yang baik ataupun diam itu menjadi kebaikan ketika di minta untuk mengucapkan kata yang kotor misalnya dia tidak mau dengan niatan untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa menyebutkan yang lain dari ucapan yang baik? Nah, zikir tadi tersebutkan dalamnya ada tasbih, tahmid, baca Quran, mengucapkan salam, menjawab salam, berdakwah, memberikan syafaat, menasihati kepada waliul amr. Memberikan nasihat. Apalagi Hanya menyebutkan huh? Berdoa kepada Allah SWT <clears throat> Berdoa kepada Allah Minta kepada Allah Nah, ada tambahan lain? Hah? Tapi walaupun di sini masuk di tapi alasan Nah, salah juga di situ ada ucapan-ucapan ketika melakukan salat talbiyah masuk semua dalam zikir kepada Allah Subhanahu Nah, Wa khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Dan setiap langkah jadi engkau berjalan menuju salat itu merupakan sedekah. Tiap kita melangkahkan kaki menuju salat itu merupakan sedekah tersendiri. Wa tumitul adza 'an tariq sedekah. Dan juga menyingkirkan rintangan dari jalan merupakan sedekah. Tapi insya Allah ini aja yang kita sampaikan. insya Allah penjelasannya besok berkaitan dengan kullu khotwah dan juga tumitul adza. Imatul adza. Tapi sekali lagi dihafalkan. Yang belum hafal segera dihafalkan. Ini untuk kebaikan kebaikan kalian bukan untuk nah teman-teman kalian. Nah. Tayyibillahul